Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa Kita melanjutkan syarhus sunnah dari Imam Al-Muzani rahimahullahu taala beliau sebutkan wal imanu qaulun wa amal ma'atiqadihi bil janan qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa huma siyan wa nizamani wa qarinan la nufarriqu bainahuma La iman illa bi amal wa la amala illa bi iman. Dan iman itu perkataan dan perbuatan bersamaan dengan keyakinan kolbu. Ucapan lisan dan amalan anggota tubuh. Keduanya sama. Dua yang bersamaan tidak kita bedakan di antara keduanya maka tiada ada iman kecuali dengan amalan dan tiada arti amalan kecuali dengan iman ini penjelasan beliau tentang perkara iman pernyataan ahlu sunnah wal jamaah tentang iman dan ahlu sunnah dalam definisi iman secara syariat ada dua ibarah, dua pernyataan dari mereka. Yang pertama, kaulun bil lisan. Perkataan dengan lisan dan asas perkataan ini adalah dua syahadat. Asyhadu la ilaha illallah wa Rasulullah kemudian ucapan-ucapan lain yang saleh, yang baik dari zikir, qiraatul Quran, tasbih, takbir, tahlil dan yang lain-lainnya. Adapun yang berikutnya adalah keyakinan kolbu dan amalan tubuh. Yazid Taah, itu iman bertambah dengan ketaatan wayang kusubil maksiyah dan berkurang akibat kemaksiatan. Pernyataan yang kedua dari para ulama ahlu sunnah seperti yang Muzani bawakan. Iman kaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Maka ketika ini yang mereka maksud Perkataan mencakup perkataan kolbu. Perkataan lisan dan perkataan kolbu. Adapun amalan juga mencakup amalan kolbu dan amalan tubuh. Adapun perkataan kolbu adalah keyakinan yang ada di dalam kolbu dari keyakinan al-haq keyakinan terhadap segala yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, kolbu azimahnya, gerak-geriknya dan niatnya yang soleh termasuk dari iman. Misalnya seperti sholat lima waktu. Sholat lima waktu, engkau meyakininya bahwa Allah mewajibkan lima waktu ini sehari semalam. Dan bahwa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah hak. Maka kamu mengimani dengan kolbumu bahwa ini perintah dari Allah disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kamu bersiap-siap bersungguh-sungguh di dalam sholat dan melaksanakannya dengan pelaksanaan sebaik-baiknya. Perkara yang kedua yang Muzani jelaskan bahwa iman tidak ada arti amalan tanpa iman sebagaimana tiada arti iman tanpa amalan. Ini isyarat dari beliau kepada hadis Rasul sallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Qalal iman billahi wa rasulih. Ya beliau iman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwasanya iman adalah menuntut amalan karena ketika Rasul ditanya amalan apa amalan apa yang Rasul jawab iman kepada Allah dan Rasulnya maka jelas seperti yang Muzani sebutkan Tiada iman tanpa amalan. Tiada arti amalan tanpa iman. Di dalam Quranul Karim Allah menyebutkan Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Sesungguhnya orang yang beriman adalah yang jika disebut Allah takut kalbu mereka. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka dan kepada Robnya mereka bertawakal. Mereka yang menegakkan sholat dan menginfakkan rizki yang kami berikan pada mereka. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Dalil jelas bagi ahlu sunnah ayat ini. Bahwa iman itu perkataan, perbuatan, dan keyakinan kolbu. Karena ada dalam keyakinannya ada dalam ucapannya karena sholat ada semuanya ada gerakan tubuh ada ucapan lisan bacaan Quran Allahu Akbar ada pula keyakinan kolbu niat dan yakin kalau itu perintah dari Allah dan mengharap keridoannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Ini juga yang menjadi dalil bagi ahlu sunnah bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan amal soleh dibacakan ayat bertambah iman mereka dan berkurang dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Al-iman bid'ah wasabu Nababan atau bid'ah wasitu nasyubah Iman itu 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya' syu'batun minal iman. Yang tertinggi ucapan la ilaha illallah dan yang terendah menghilangkan gangguan dari jalan dan malu salah satu dari bentuk cabang iman. Demikian beberapa nas secara ringkas. Intinya masih banyak dari lain tapi itu beberapa cuplikan cukup yang mendasari ahlu sunnah dalam keyakinan mereka bahwa iman itu keyakinan kolbu, ucapan lisan dan amalan tubuh. Dalam perkara iman, kata Imam Al-Muzani, wal mu'minun fil iman yatafadhalun وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان غير ما أوجب له النبي ولا نشهد على مسيئهم بالنار Mukminin dalam iman bertingkat-tingkat. Tidak sama mukmin yang satu dari mukmin yang lain. Yang ini lebih tinggi imannya dari itu. Dan dalam amal soleh pun berbeda-beda. Yang ini semangat, banyak beramal soleh. Yang ini kurang dari itu. Yang itu lebih kurang lagi dan seterusnya mereka ahlu sunnah tidaklah mengeluarkan orang dari iman karena dosanya. Tidak mengkafirkan orang karena orang itu melakukan dosa besar atau maksiat. Kita tidak mewajibkan, tidak meyakini wajib surga bagi ahlu sunnah yang banyak berbuat baik. Kita tidak mewajibkan artinya kita tidak meyakini pasti dia di surga kalau mati. Kecuali yang Rasul pastikan beberapa nama. Dan kita pun tidak memastikan, tidak mewajibkan, tidak memastikan yang melakukan kejelekan dari ahlu sunnah, maksiat, berarti dia di neraka. Kita tidak memastikan semua itu. Ini dari beliau kelanjutan penjelasan tentang perkara iman. Yang pertama, perbedaan mukminin di dalam imannya. Maka makhluk tersempurna imannya adalah Rasul SAW secara itlak. Di umatnya yang paling afdol imannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian sepuluh selain 4 khalifah ini dari sahabat yang dijanjikan surga untuk mereka dan perkara ini ma'ruf masyhur dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah di mana orang yang mengamalkan cabang-cabang iman yang Rasul sebutkan tadi 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang maka tentunya orang yang memperbanyak cabang lebih afdol dari yang lain iman ada 60 sekian cabang Rasul sebutkan Baik ada orang mengamalkan taruhlah lima cabang dia amalkan sholatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya misalnya dan yang lainnya. Yang ini cuma ngamalkan dua cabang selain tauhidnya tentunya. Dia hanya sholat, dia hanya puasa, yang lain tidak. Ya tentu yang lima cabang lebih afdal dari ini. Bertingkat-tingkat. Yang ini sepuluh cabang, maka lebih afdal lagi dari yang ini. Dan begitulah mukminin dalam iman bertingkat-tingkat, tidak sama. Semakin dia faham iman, semakin taat, banyak ibadah, semakin tinggi imannya, semakin lebih afdol dari yang lain. Bertambah iman mereka sesuai dengan bertambahnya amalan perbuatan soleh mereka bertambah amal solehnya, bertambah ibadahnya, bertambah pula keimanannya. Yang ketiga, ahlu sunnah tidak mengeluarkan orang karena dosanya, tidak dikeluarkan dari iman. Tidak dikeluarkan karena maksiatnya dari iman. Tetapi mereka menjelaskan ahlu sunnah bahwa maksiat mengurangi iman, mengurangi kesempurnaannya, menodai kesucian iman, tetapi pelakunya tidak mereka keluarkan dari iman, tidak dikatakan kafir keluar dari iman. Hanya saja yang berkurang kesempurnaan imannya melorot, turun, nah dari dirinya sebagaimana Rasulullah katakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min yang zina tidaklah berzina ketika berzina dalam keadaan dia beriman iman yang sempurna mungkin saja dia berzina tetapi ketika itu turun iman pada dirinya perkara yang keempat bahwa ahlu tidak mengkafirkan orang karena melakukan dosa besar. Perlu diketahui pelaku dosa besar dari muslimin ada dua macam. Yang pertama, ketika dia melakukan dosa besar itu dia yakin kalau itu haram dia telah melanggar sesuatu yang haram maka yang demikian fasik ternafikan darinya kesempurnaan iman iman yang sempurna yang nggak ada padanya tetapi iman masih ada padanya ini hukum mereka di dunia bagi ahlu sunnah. Adapun di akhirat maka dia dikatakan tahtal masyiah di bawah kehendak Allah. Allah kehendaki diadab diadab, dibersihkan lalu masuk surga. Atau Allah hendaki Allah maafkan langsung tanpa adab dia langsung dimasukkan surga karena ampunan Allah, karena syafaat atau yang lainnya. Firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni disekutukan dengan yang lain dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain itu. Ini tentang pelaku dosa besar dalam keadaan dia yakin kalau dia telah melakukan atau melanggar dosa yang sangat besar. Kondisi kedua, seorang muslim melakukan dosa besar dengan menganggap atau meyakini itu halal baginya, sengaja dia lakukan dengan menghalalkan yang Allah haramkan itu maka ini wal'iyadzubillah kafir telah keluar dari imannya dan dimintai tobat oleh pemerintah muslim jika dia bertobat jika tidak maka dibunuh sebagai orang murtad tidak sebagai muslim maka tidak dikuburkan di kuburan muslimin secara dihukum. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, waliyadzubillah belum bertobat kepada Allah. Perkara yang kelima yang dijelaskan oleh Muzani adalah kita ahlu sunnah kata beliau tidak memastikan siapapun dari ahli qiblah kalau dia adalah ahlul jannah. Karena itu ilmu gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kecuali yang Allah kabarkan kepada Rasulnya. Illa man min Rasul. Dikasih tahu oleh Allah dan Rasul sampaikan. Seperti asyarah mubasyarun bil jannah seperti 10 sahabat yang dipastikan surga bagi mereka demikian pula seperti Ukasha Ibn Mahsan Antaminhum dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab Masallallahu min fadli. Maka ahlu sunnah tidak boleh Untuk keyakinan mereka bersaksi dan meyakinkan fulan ahli jannah, fulan ahli nar. Kecuali dua golongan. Yang pertama yang Rasul sebutkan, fulan ahli nar, fulan ahli jannah. Ya kita meyakini karena berita dari Rasul fulan ahli jannah, kita yakin. Kita bersaksi tentang itu. Yang kedua, yang diketahui kalau dia mati di atas kekufurannya, Nasranika, Yahudika, atau agama yang lain. Maka tanpa kehormatan baginya, kita pun yakin dan bersaksi kalau dia ahli neraka. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, Man marra ala qabri musyrik, fal yakul ya fulan ibn fulan ubashiruka bi'annaka min ahli nar. Kalau kamu tahu itu kuburan musyrik misalnya, kuburannya orang kafir, Nasrani, wailah Yahudi atau yang lain. Mengatakan wahai fulan bin fulan, aku sampaikan padamu berita gembira kalau kamu adalah penghuni neraka. Karena dia mati dalam kekufurannya. Pasti nerakalah tempatnya. Dua ini eh, pengecualian dari yang beliau sebutkan. Ada pun yang beliau sebutkan mukminin, muslimin, muwahidin. Yang melakukan kebaikan ya kita berharap dia di jannah dibalas oleh Allah dengan surganya. Tapi pasti wallahu alam. Enggak boleh sahabat yang mengatakan fulan fulan ahli jannah Rasul katakan dia di neraka ya Rasulullah abla fil Islam balaan hasanah. Dia banyak bela Islam, dia berjuang mati-matian dalam perang. Di neraka Rasul katakan. Dan mereka periksa ternyata dia bunuh diri dengan pedangnya. Dia, dia pedangnya kemudian dia tiduri. Mati. Waliyahzubillah dalam keadaan semacam itu. Benar yang Rasul katakan. Makanya tidak boleh itu di zaman sahabat. Menyaksikan, bersaksi, memberi kepastian fulan min ahlil jannah ataupun fulan min ahlil nar. Hanya saja yang baik diharapkan surga baginya didoakan, yang jelek dan dia belum bertobat ya diam doakan untuk diampuni oleh Allah dan kita takut darinya dari azab karena dia tahtal masyiah. Permasalahan lain yang Muzani sebutkan wal Qur'an kalamullah min ladun wa min ladun huwa laysa makhluq fayabit Dan Quran adalah kalamullah. Dari sisi Allah bukan makhluk sehingga binasa. Karena namanya makhluk pasti binasa, pasti hancur. Ini salah satu pokok dari pokok-pokok ahlu sunnah yang membedakan mereka dari ahlul bid'ah. Tentang Quran. Akidah mereka bahwa Quran ini wahyu Allah perkataan Allah diturunkan kepada Rasulnya. Jibril yang turunkan alaihi salam dari sisi Allah. Di antara dalil tentang perkara ini banyak. Wa in ahadu minal nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau musyrik minta perlindungan kepadamu, beri dia perlindungan agar dia mendengar perkataan Allah, yakni mendengar Quran. Allah sebut Al-Quran dengan kalamullah, perkataannya, perkataan Allah. Begitu pula yang Rasul sabdakan man yu'amminuni ila an uballigha kalami rabbi. Siapa yang menjamin keamananku? Dikawal, dijaga agar aku bisa menyampaikan perkataan Robku yakni Quranul Karim. Disebutkan oleh beliau bahwa Al-Qur'an kalamullah. Di dalam perkara ini salaf di masa sahabat, tabi'in, atba tabi'in. Awalnya cuma itu yang mereka katakan, Al-Qur'an kalamullah. Perkataan Allah. Bas cukup. Tapi ketika muncul fitnah Khalqul Quran kalian tahu di masa makmun dan beberapa anak keturunannya, khalifah setelahnya untuk membedakan diri dari Jahmiyah, untuk menjelaskan semakin gamblang akidah ahlu sunnah, para ulama sunnah mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan bukan makhluk. Agar terbedakan furqan antara ahlu sunnah dengan ahlul batil. Makanya kata Imam Ahmad, wala yaz'uf an yakula ghairu makhluk. Jangan seorang ahlu sunnah merasa lemah. Jangan seorang ahlu sunnah merasa minder untuk mengatakan Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Katakan dengan tegas itu bukan makhluk. Sehingga terpisahkan sama sekali dari keyakinan-keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Al-Quran Kalamullah Kalamullah Berarti Allah sungguh-sungguh berbicara dengannya Allah berbicara dengan tiap ayat-ayat Quran. Itu perkataan Allah semuanya. Wa kalimatullah wa qudratuhu wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat. Kata Imam Al-Muzani sementara perkataan Allah kekuasaannya, sifat-sifatnya sempurna dan tidak ada yang makhluk satupun termasuk kalam perkataan adalah sifat Allah maka itu sempurna dan bukan makhluk dalam perkara ini ahlu sunnah seperti perkara-perkara yang lain pula berpegang dengan nusus Quran serta hadis mendasari keyakinan mereka seperti yang Rasulullah sebutkan A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq Aku berlindung diri kepada Allah Berlindung diri dengan perkataan Allah yang sempurna kalau itu lain Artinya perkataan itu bukan Allah Atau selain Allah Berarti syirik Karena minta perlindungan Hanya boleh kepada Allah Berarti sifat Allah Sempurna dan bukan makhluk Kalau makhluk berarti kan Kufur ini Berlindung diri kepada makhluk Di kalimatillah Berlindung diri dengan perkataan Allah sementara itu diyakini makhluk, dia kafir orang akhirnya. Nah. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan yang demikian. Wa kuduratuhu demikian pula kekuasaannya terhadap segala sesuatu mencakup segala yang ada, tidak ada yang terlepas dari kesempurnaan kekuasaan Allah. Kemudian Muzani juga sebutkan permasalahan kalau Allah tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang sama dengannya dari makhluk-makhluknya. Maka dalil yang menunjukkan wajibnya mengimani yang Allah sifatkan tentang dirinya demikian pula yang Rasul sebutkan tentang Allah adalah firman Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar maha melihat potongan pertama nafi. Laisa kamitslihi syai. Penafian, tidak ada yang sama dengan Allah. Potongan kedua penetapan wa huwa samiul basir. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat segalanya. Kalau dilihat atau ahlul hawa mengambil sebagiannya potongan pertama saja, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka dia tolak dan dia ingkari segala sifat benar yang Allah atau Rasulnya sebutkan. Dan ini batin Yang kedua, musyabbihah yang selalu menyerupakan Allah dengan yang lain mensamakan Allah dengan makhluknya. Ta'ala Allah. Lihat. Allah menafikan terlebih dahulu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi kemudian ditetapkan oleh Allah. Wa huwa samiul basir dan dia Maha mendengar, Maha melihat. Ulama sebutkan kenapa yang Allah sebut dua sifat ini mendengar, melihat. Setelah penafian tadi tidak ada yang sama dengan Allah. Kenapa Allah nggak sebut sifatnya yang lain? Misalnya saja wahwal alimul hakim, wahwal azizul ghafur atau yang lainnya. Yang Allah sebut semi basir. Mendengar, melihat. Hikmahnya rahasia ayat ini ulama sebutkan bahwa makhluk hampir boleh dikata sifat yang menyatukan seluruh hampir seluruh makhluk dua sifat ini. Mendengar dan melihat. Kamu lihat makhluk yang terbang, yang di darat, yang di dalam tanah, yang di air sana Dua sifat ini yang menyatukan mereka, melihat atau mendengar atau dua-duanya. Makhluk itu melihat, mendengar. Artinya kalau seandainya ada persamaan antara makhluk dengan kholik maka niscaya akan ada persamaan bahkan pada perkara yang sangat menyatukan ini antara makhluk satu dengan yang lain. Pendengaran dan penglihatannya. Tapi sudah Allah nafikan di depan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti Allah mendengar, Allah melihat, tetapi laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengan Allah. Makhluk juga melihat, mendengar, tapi beda jauh tidak sama dengan penglihatan pendengaran Allah. Nah. bagaimana mau disamakan? Jauh. Pendengaran makhluk terbatas. Di jalan raya sana kita sudah nggak dengar apa yang dibicarakan. Jangankan itu. Di balik tembok sana orang berbisik apa kita sudah nggak tahu apa yang diomongkan. Padahal kita mendengar waras, normal. Alhamdulillah pendengaran kita. Tapi ada batasannya. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin menyebutkan maha besar Allah yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Ketika khaulah turunnya ayat mujadilah. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma' tahawurakuma. Allah mendengar kata Allah. Perbincangan kalian berdua antara Rasul dan wanita ini Mujadilah Khaulah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Allah yang di atas langit ketujuh sana, di atas ars yang mendengar Aku di samping Rasul samar bagiku omongan Khaulah. Aku nggak paham jelas. Kita tahu rumah Aisyah kecil sekali. Ya kan? Terbukti ketika Rasul sholat kalau Rasul berdiri, Aisyah selonjorkan kakinya. Kalau Rasul sujud dicolek kaki Aisyah dan Aisyah lipat untuk kemudian Rasul sujud. Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sempit sekali rumah Aisyah, sederhana sekali, kecil. Allah taala anha wa ardaha. Itu pun Aisyah katakan samar bagiku aku sebagian nggak jelas apa yang Khaula sampaikan. Dia ya, karena perkara aib, masalah dihar, hubungan suami istri ini. Dia berbisik-bisik kepada Rasul SAW mengadukan suaminya yang mendihar. Padahal dia di sampingnya. Allah yang dari atas langit ketujuh sana kata Aisyah mendengar wallahu yasma tahawurakuma. Pendengaran Allah. Tidak hanya mendengar pendengaran yang dengan pemahaman fiqh, faham, idrak, mengerti. Jauh berbeda. Kamu dengar mungkin. Orang di depanmu bicara. Dengar jelas ada suara omongannya, tapi kamu belum tentu paham apa yang dia sampaikan. Ada bule misalnya ngomong, ah, kamu gak paham apa yang dia omongkan. Padahal dengar. Wallah alam ini yang bicara apa? Ya kan? Allah bukan hanya mendengar, memahami sekian banyak makhluknya. Berapa banyak makhluk Allah yang muslimin. Yang berdoa. Bahasanya beraneka ragam. Hajatnya bermacam-macam. ini minta kesembuhan, anaknya sakit. Ini ibunya di rumah sakit. Itu minta rizki mau kerja. Itu minta apa misalnya. Hajat ribuan sudah. Yang ini pakai bahasa Cina, itu pakai bahasa Inggris, ini pakai bahasa Arab. Yang ini bahasa Bugis, itu Makassar, ini mau Sekian banyak hamba Allah. Hajatnya macam-macam. Berbeda-beda satu dengan yang lain. Di satu waktu ketika mereka sholat. Siapa yang mampu? Orang kadang misalnya Fulan menguasai sepuluh bahasa 15 bahasa, katakan 20 bahasa dia kuasai. Baik, suruh duduk 20 orang di depannya. Bahasa yang dia kuasai. Inggris, Belanda, Prancis, taruhlah misalnya. Jepang, Korea, ini, ini, ini, ini. 20 orang. Suruh masing-masing bicara dengan topik yang berbeda-beda. Dengan tema yang berbeda beda Ini bicara apa, ini bicara apa. Dengan bahasanya sendiri. Dia di depannya, suruh dengar. Selesai suruh tanya setelah itu ditanya. Ini tadi bicara apa? Yang ini tadi pakai bahasa Itali misalnya. Apa yang dia sampaikan? Ini tadi pakai bahasa Cina. Apa yang dia bicarakan? Bisa dia paham. Baru 20 orang di depan dia. Paham. Dan bukan hanya itu. Istijabah lebih istimewa lagi, lebih khusus, mengabulkan Bukan hanya dengar, bukan hanya faham, mengabulkan. Istijabah terhadap doa hambanya. Itu minta kesembuhan, disembuhkan oleh Allah. Fulan yang itu minta rizki, diberi rizki, dimudahkan oleh Allah. Itu minta nikah, dikasih jodoh yang salehah. Ini, wah kata. Siapa yang mampu selain Allah? Makanya tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai. Wa samiul basir dan dia mana mendengar, maha melihat. Dan ayat ini kaidah bagi ahlu sunnah dalam seluruh sifat-sifat Allah yang lain sama. Nafi dari perkeserupaan dan penetapan sifatnya. Allah swt seperti Rasul sebutkan tertawa, bahagia, bangga, sifat baginya. Tapi tidak ada yang serupa dengannya, tidak sama dengan makhluk. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah ini. Allah datang seperti yang Allah kabarkan seperti yang Rasul kabarkan tapi tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Wa huwa samiul basir. Wa kalimatuhu atau wa kalimatullah wa qudratuhu wa na'tuhu wa sifatuhu kamilat ghairu makhluqat. Demikian perkataan Allah, kudrotnya, kekuasaannya, sifat-sifatnya sempurna semuanya. Tidak ada yang makhluk. Dan ini kaidah pula bahwa sifat Allah sempurna. Karena kesempurnaan zatnya. Yang Muzani sebutkan contoh saja. Perkataan, kekuasaan, ini contoh. Begitu pula seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya sempurna dan bukan makhluk. Maka dalam perkara asma wa sifat dua larangan yang harus dijauhi oleh seorang muwahid, seorang muslim sunni. Yang pertama tamfil, yang kedua takyif. Tamfil menserupakan Allah dengan sifat makhluknya. Tidaklah ini dia hindari, dia jauhi. Yang kedua takif, takif itu men apa ya? Bagaimananya sifat Allah? Dia sebutkan begini begitu tanpa dalil yang dia punya. Misalnya kalau Allah katakan Allah dua tangan Allah terbuka memberi nafkah kepada orang yang Allah kehendaki taib. Allah punya tangan. Tangan Allah. Nah, kemudian ditakif sama dia. Dibayangkan kemudian dibagaimanakan sama dia. Berarti terdiri dari bahu lengan, ada sikunya, ada telapak tangannya, telapak tangan ada jari-jarinya, jari ada ruas-ruasnya, ada kukunya dan seterusnya. Ini takif, haram. Tidak boleh. Karena tidak dimiliki ilmu, tidak ada nas dan pengabaran dari Allah maupun Rasulnya tentang perkara tersebut. Terima dan yakini <clears throat> sebatas yang Allah atau Rasul SAW sebutkan. Makanya kata Imam Ahmad, nasifullah bima wasafa bihi nafsah wa ma wasafa bihi rasuluh la natajawazul qur'ana wal hadith. Kita mensifati Allah dengan sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Quran, dengan sifat yang Rasul sebutkan tentang Allah dalam Sunnah, dan kata Imam Ahmad, kita tidak melampaui, tidak melangkai Quran dan Sunnah. Gak ada nas, gak ada dalil, kita tidak berani berbicara. Dan kita tidak membicarakan, tidak membahas apa yang tidak tersebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Kita membatasi diri karena perkara ini gaib. Ya kita terima dari kabar sahih yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gairu makhlukat daimat azaliyat. Tidak makhluk dan itu langgeng dan abadi. Karena Allah adalah khalik. Dan selain Allah, makhluk. Alam. Semuanya makhluk. Zat Rabb. Zat Allah swt dan sifatnya tidak makhluk tetapi dia kekal dan abadi. Firman Allah, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin." Dialah Allah al-awwal yang pertama, al-akhir yang terakhir, al-zahir yang paling tinggi, al-batin yang paling dekat. Dan itu Rasul tafsirkan dalam hadis yang beliau katakan, Allahumma antal awal, ya Allah engkau al awal. Falaisa qablaka syai', maka tidak ada sesuatu sebelummu. Enggak ada yang sebelum Allah. Sesuatu yang sebelum Allah tidak ada. Allah yang pertama. Wal akhir falaisa ba'daka syai', engkau yang akhir. Tidak ada sesuatu yang setelahmu karena hanya Allah yang kekal. Semuanya binasa. Wa anta dhahir falaisa fawqaka syai' engkau dhahir maka tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah yang paling tinggi. Wa antal batin falaisa dunaka syai' engkau yang dekat maka tidak ada yang lebih dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk, kekal, abadi. Walaisat bimuhdathat fatabit walakana rabbuka naqison. Walakana rabbuna naqison fayazid. Sifat-sifat Allah bukan hal yang baru, bukan diciptakan. Karena itu akan musnah yang terciptakan. Dan Rob kita bukan suatu yang kurang sehingga bisa bertambah. Disebutkan demikian karena muhdasat yang dibuat, dibikin, diciptakan dari makhluk-makhluk yang ada, semuanya pada akhirnya berkurang, musnah, hancur. Suatu yang diciptakan pasti hancur. Sementara Allah kekal abadi tidak akan berkurang, tidak akan hancur. Tidak pula berkurang sehingga bisa bertambah karena berkurang sifat makhluk. Dan karena itu sifat mereka selalu makhluk itu berusaha bagaimana dia mendekat kepada kesempurnaan. Berkurang sifat-sifat kekurangannya. itu makhluk, nggak bisa ini dia pelajari sampai bisa hilang sifat kekurangannya dalam hal itu. Nah, dia nggak bisa itu dia belajar, dia tanya sehingga bisa. Demikian seterusnya pada makhluk. Allah bukan suatu yang kurang sehingga bisa bertambah. Sehingga kemudian semakin sempurna. Tidak. Allah maha sempurna jallat sifatuhu an syibhi sifatil makhluqin wa qasurat anhu fitanul wasifin Maha mulia sifat-sifat Allah dari menserupai sifat makhluknya dan tidak bisa itu difahami oleh kecerdasan orang-orang yang mensifatinya yang di, beliau maukan dalam hal ini peringatan agar seorang muslim sekali lagi tidak menserupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Maha mulia Allah. Sifatnya sedikit pun tidak menyerupai sifat makhluknya. Maka kewajiban kita iman bahwa nama Allah, sifat Allah sebagaimana dalam Quran dan Sunnah itu sempurna, kekal, abadi, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya, sempurna. Dan karena itu Allah itu terpuji karena sifat-sifat kesempurnaannya yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada aib sedikit pun padanya. Maka ketika kamu ucapkan Alhamdulillah Berarti kamu Memuji Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya Kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan pendengarannya, penglihatannya Dan sifat-sifatnya seluruhnya yang lain Sempurna pada puncak kesempurnaannya puncak kebaikannya. Tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Alhamdulillah. Subhan, subhanallah berarti penafian. Kamu mengatakan subhanallah, mensucikan Allah artinya menafikan dari Allah segala sifat aib dan kekurangan, segala sifat keburukan yang dinisbatkan oleh kufar dan musyrikin dan musuh-musuh Allah kepada Allah. Yang itu tidak pantas bagi Allah sama sekali. Seperti Nasoro mengatakan Allah punya anak, subhanallah, maha suci Allah. Kamu sucikan dia. Karena subhan dalam bahasa Arab asal artinya adalah sesuatu yang jauh Sungguh gak mungkin dan mustahil itu subhan. Secara bahasa. Artinya jauh gak mungkin itu ada pada Allah. Mustahil. Allah punya anak. Mustahil. Jauh gak mungkin Allah punya istri. Nah, Sifat-sifat keburukan bagi Allah. Sifat cacat. Sifat kelemahan maka alhamdu pujian karena sifat-sifat kesempurnaannya. Subhanallah penafian dari segala sifat aib, sifat kekurangan yang tidak patut bagi Allah, sifat aib yang dinisbatkan musyrikin oleh musyrikin kepada Allah, kamu nafikan semua itu dari Allah. Oleh sebab itu, kalimat yang paling dicintai Allah apa? Paling besar pahalanya, paling berat di timbangan Allah. Apa? Kalimatan khafifatani fil lisan habibatani indar rahman Sakilatani fil mizan dua kata yang ringan di lisan namun berat di timbangan Allah di akhirat kelak dan sangat dicintai Allah yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi dengan subhanallah kamu nafikan Allah dari segala sifat kekurangan dinisbatkan oleh musuh-musuh Allah kepadanya. Kamu tolak, kamu sucikan Allah dari semua itu. Wa bihamdihi kamu meyakini bagi Allah segala sifat kesempurnaan. Sifatul kamal yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Nah, Maha mulia sifat-sifat Allah. Qaribun bil ijabati inda su'al, ba'idun bit ta'azzuzi la yunal. Allah itu dekat <clears throat> menjawab doa hambanya yang memohon kepadanya Kedekatan Allah ada dua macam. Yang pertama umum dan itu kepada seluruh makhluknya diurusi segala perkara mereka diatur oleh Allah dekat Allah tahu Allah segala gerak-gerik dan perbuatan perkataan mereka yang kedua kedekatan khusus kepada ahli iman kepada muahidin orang yang taat kepada Allah, ikhlas kepadanya. Seperti yang Allah katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an." Alam aku bertanya kepadamu, aku dekat kepada mereka menjawab pertanyaan doa. Menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Makanya ketika sebagian dari mereka dari beberapa sahabat dalam berzikir dan takbir teriak-teriak keras. Sebagian sahabat. Maka Rasul katakan ke mereka, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'un asamma wala ghaiba wa innama as sami'un qarib mujib aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatih." Tenang kalian, tenangkan diri kalian. Kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Sehingga kalian harus teriak-teriak begitu. Kalian itu tidak berdoa kepada zat yang goib, jauh, hilang, entah kemana. Sehingga harus diteriak-teriaki begitu. Tapi yang kalian doa itu yang maha dekat, maha mendengar, maha menjawab. Lebih dekat kepada kalian ketimbang leher tunggangan kalian. Kamu kalau naik onta, nggak pernah ya. Orang naik onta, dia duduk di sini. Di mana lehernya ontanya? Di depan dia sini. Ya seginilah jaraknya. Ini leher onta, ini penunggangnya. Dekat sekali kan ontanya jalan begini. Antara dia dengan leher onta ini punuk onta ini dekat sekali. Rasulullah katakan kedekatan kamu dengan Allah, kedekatan Allah maaf, kepada hambanya jauh lebih dekat dari ini. Allah dengar, Allah tahu. Jangan kau teriak-teriak dalam berdoa. Ini kedekatan khusus kepada mukminin. Menjawab, mengabulkan doa mereka, memberi melindungi mereka Makanya Ibnu Katsir tafsir jika membawakan ayat Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum al ard ailahuma Allah apa siapa kata Allah yang mampu menjawab mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terdesak sangat mutor. Ya ada lain kecuali Allah membawakan kisah seorang tua tua sekali sudah lemah nggak kuat. Walhasil dia sendirian di tengah gurun pasir, di atas ontanya, di situ perbekalannya uang, emas dan makanannya dicegat oleh gerombolan perampok. Gurun pasir. Dia suruh turun, dirampas dan diambil hartanya dan dia mau dibunuh. Kata orang tua ini kalau kalian ingin hartaku ambil saja semua. Seonta-ontanya ambil, biarkan aku hidup, biar aku pulang. Dan mereka nggak bisa, kamu harus kami bunuh. Kata orang tua ini kalau gitu beri aku waktu sebelum mati sholat dua rakaat. Hmm. Terserah, kamu mau sholat sholat sana, cepat. Ambil diambil barang-barangnya. Dia sholat, Nah, dalam sholat dia mohon sekali kepada Allah. Dia mau minta tolong sahabat. Di tengah laut gurung pasir kamu teriak sampai putus lehermu. nggak akan ada yang dengar. Hanya kepada Allah dia berharap sudah. Agar diselamatkan, dijaga dari kejahatan mereka ini. Walhasil begitu dia salam, tiba-tiba saja datang dari suatu arah penunggang kuda yang berbaju putih bersih, tampan, gagah, menghunuskan pedangnya. Dan langsung perampok itu, beberapa orang perampok itu dia sikat semua, dia bunuh. Dengan badiknya, pedang. Alhasil sampai mati. Orang ini mau pergi dipanggil sama orang tua ini. Anda ini siapa? Dari mana? Kok bisa tahu? Jawab dia, aku ini rasul, yakni utusan dari zat yang jika didoai oleh orang yang sangat mendesak ingin diselamatkan, ingin jawaban doa, pasti akan dikabulkan olehnya. Lalu dia pergi. Malaikat. Dekat sekali Allah SWT. Nah, Nah, itu tentang sifat kedekatan Allah dan kesempurnaannya. E, eh, insya Allah kelanjutannya pada sesi berikutnya kita persiapan untuk sholat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.